Ya, pas. Hai guys, Assalamualaikum. Namaku Nusa, dan ini adikku, Rara. Ra? Ra? Rara? Ra? Ih, kamu di mana sih? Kan aku udah bilang jangan kemana-mana. Aku di sini. Aku namanya Rara. Umurku lima tahun. Aku suka mobil balap dan aku suka main air dan juga berenang. Kata Uma, aku anaknya cantik dan soleha. Terus aku tuh... Udah ya guys, segitu dulu. Assalamualaikum. Ya ampun.